Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kemarin sudah kita ambil mengenai apa barakallahu fikum mengenai syarat-syarat daripada hadis sahih. Nah, barakallahu fikum syarat-syarat daripada hadis sahih. Dan kemarin sudah disebutkan oleh beliau baru disebutkan tiga. Pertama adalah ayyakunal hadis, na'am ayyakun sanadu muttasilan. Yang pertama hendaknya sanadnya itu bersambung. Yang kedua apa? Ayyakunal hadisu khalian minasyudud yang kedua hendaknya hadis itu kosong dari keganjilan-keganjilan. Yang ketiga al hadis khalian minal illah al-qadhihah. Hendaknya hadis itu kosong dari penyakit yang apa merusak. Maka insyaallah. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum wa habibakumullah. Sekarang kita masih pada pembahasan yang mana? Nah, barakallahu fikum pembahasan yang mana? Eh? Naam, awaluha sahihu wa huwa mattasal, isnaduhu wa lam syad'a yu'al. Masih pembahasan itu kita lihat. Qala al muallifu athabahullah wal 'illatul qadihatu ikhtalafa fiha al-ulama ikhtilafan katsira. Dan penyakit yang bisa merusak itu para ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat banyak. Sebabnya kenapa? Wadalika yang demikian itu sebabnya li'anna batal ulama dikarenakan sebagian para ulama qad yara berpandangan anna fil hadits illatan tujibu al qadhafi dan sebagian para ulama berpandangan bahwasanya di dalam hadis itu ada penyakit yang mengharuskan untuk apa? Untuk ditelah hadis tersebut. Maksudnya rusak hadisnya. Wa ba'dhum qad la yaraha illatan qadihatan. Dan sebagian mereka ada yang berpandangan tidak demikian. Maksudnya apa? Berpandangan bahwasanya kalau seandainya ada di dalam hadis itu illah atau penyakit itu tidak merusak. Apa itu ya. Dan nah, ini perbedaan pendapat sebabnya apa sih? Ima karena perbedaan pemahaman karena orang itu pemahamannya beda-beda ya. Nah, dengan pemahaman yang luas dan juga hafalan yang sangat banyak terkadang berbeda dengan hafalannya yang sedikit dan pemahamannya juga terbatas. Paham itu ya? Nah, itu terkadang mempengaruhi perbedaan para ulama, perbedaan pendapat, perbedaan istihad seperti itu para kalafi. Seperti Syekh Al-Albani rahimatullah alaih dengan Syekh Muqbil bin Hadil Wadi sama-sama masyayikh al-sunnah, sama-sama muhaddis. Itu pun juga berbeda pandangan mengenai ziyadir fiqah. mengenai apa? ziyadatu as-siqah, tambahan perawi yang siqah. Nah, kalau Syekh Al-Albani rahimatullah alaihi dengan secara globalnya, beliau mengatakan ziyadat ziyadatu siqah makbulah. Tambahan perawi yang siqah itu nanti diterima. Tapi masih ada apa? Masih ada tambahan lain, maksudnya masih ada catatan yang lain. Syekh Mubil memberikan catatan apa? Tayyib, tambahan seorang perawi yang siqah itu diterima kalau tidak menyelisihnya apa? Perawi-perawi yang siqah yang lainnya atau menyelisih perawi-perawi yang lebih siqah. Karena kalau ziyadat thiqah. Paham ya? Nah, dalam keadaan mukhalifatun menyelisih tambah menyelisih perawi-perawi yang lain yang thiqah yang lebih banyak atau perawi yang lebih thiqah daripada perawi yang pertama tadi itu, maka ziarahnya apa? Syadzah. Ziarah syadzah. Jadi memang pandangannya kata beda. Syekh Al-Albani ketika menguatkan mengenai tahrik gerakan tangan ini, nah Syekh Mubin bin Hadi wadii mengatakan itu ziarah syadzah karena syadzah biha Nah, Zaidah bin Kudama yang membawa tambahan tersebut yang menyelisih para perawi yang lain yang sikoh bahkan lebih sikoh tidak membawa tambahan Zaidah bin Kudama, sehingga dihukumnya apa? Ziyadah apa? Syadzah. Kalau ziyadah syadzah min qismi dhaif termasuk bagian dari hadis dhaif sehingga enggak perlu antum gerakkan cukup tenang gini aja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mohon insyaallah ya. Nah, kita lihat di sini. Wa misalnya contohnya, "Alau anna syakhsan dhanna anna hadzal hadits mukhalifan" Wa misaluhu law anna syakhsan dhanna anna anna hadzal haditsa mukhalifun lima huwa arjahu minhu. Contohnya, kalau seandainya ada orang dia beranggapan bahwasanya hadis ini menyelisih nah, terhadap hadis yang lebih kuat darinya. Laqala innal haditsa syadun. Berarti hadisnya syad, ganjil. Lah kenapa? Karena menyelisih hadis yang lebih kuat dari dia gitu loh. Nah, summa layak baluh, kemudian dia ada yang menerimanya kemudian dia tidak menerimanya karena dia memandang hadis syad gitu loh. Fa idza kemudian datang orang lain. Datang apa orang lain wa ta'ammal al dan memperhatikan hadisnya, wajada anahu la yukhalifu. Ternyata menjumpai ini enggak menyelisih kok. Pertama tadi, perhatikan perawi yang pertama tadi membawa hadis, ternyata hadis ngomong dia, dia perpandangan ini hadisnya menyelisih hadis yang lain. Berarti hadisnya syadz, kata dia. Datanglah perawi yang lain eh, mengatakan enggak kok ini enggak menyelisih kok. Ewa wajada annahu la yukhalifah fa bitali yahkum bi sihhatil hadis maka dengan pendapat tersebut barulah dia menghukumnya apa hadisnya sahih ini berarti berbeda pendapat itu loh yang pertama menganggap nam syad ganjil enggak diterima yang kedua menganggap enggak ini enggak ganjil kok ini nah, berarti hadisnya sahih li'anna amrul illah amrun khafi ini penting sekali karena perkara penyakit itu penyakit jangan apa bisa dengan perkara tersembunyi itu loh Perkara tersembunyi tidak setiap orang mengetahuinya penyakit hadis itu. Sebagaimana kita? Kita apakah mengetahui semua penyakit? Enggak. Yang kita tahu yang penyakit yang nampak-nampak saja, pilek, batuk, ya enggak? Penyakit-penyakit yang lainnya seperti misalkan gatel atau yang semisalnya ya enggak? Nah, barakallahu fikum kadasan misalkan atau kurap atau panu itu kan kita tahu semuanya, tapi penyakit-penyakit yang lain apa kita tahu? Enggak tahu. Nah, siapa yang tahu tentang penyakit-penyakit badan yang tersembunyi itu siapa? Ya orang-orang para cendekiawannya dari kalangan para atiba, para dokter. Mereka tahu. Paham? Ya? Atau penyakit-penyakit dalam pun tahu. Ini penyakit ini penyakit yang kronis, berbahaya. Penyakit yang sensitif yang tersentuh sedikit langsung terasa. Ada juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu yang tahu adalah orang-orang para cendekiawan. Nah, ini penyakit hadis ini yang tahu siapa berarti? Para jahadidah, orang-orang cendekiawan, orang-orang yang pakar ilmu hadis. Mereka tahu. Tapi kalau kita-kita ini tahunya apa? Sudah siap sudah jadi instan. Paham ya? Sudah siap pakai gitu ya. Nah, barakallahu fikum 3 in 1 istilahnya eh, tiga dalam satu kemasan. Maksudnya bagaimana? Terkadang tiga hadis kita dapatkan dalam satu kitab. Sahihah misalkan. Satu kitab ya. Kitab terbuka ada tiga hadis di situ. Paham ya? Sudah jadi siap semuanya hadis sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kita enggak tahu ilahnya. Yang tahu ya para ulama, para jahabidah tadi itu. Paham ya? Jadi itu menunjukkan bahwasanya kata beliau li anna amrul illah amrun khafi. Karena perkara penyakit itu perkara yang tersembunyi. Waqad yakhfa al insan wajhu irtifa'il 'illah dan sungguh terkadang nah barakallahu fikum tidak nampak eh, di hadapan manusia sisi apa? terangkatnya illah. Wajhu irtifa'il 'illah fayu'illuhu bihadil 'illah. Akhirnya karena tidak nampak tadi, dia pun apa menyebutkan hadis ini ada penyakit dengan penyakit ini. Wa ya'ti akhirnya datang yang lainnya wa yatabayyan lahu wajhu irtifa'il 'illah fala yu'illuhu. Akhirnya dia nampak. Ha? Eh, Perawi yang lain ini mengecek kembali dan itu ternyata nampak sisi terangkatnya penyakit sehingga dia pun tidak mengatakan hadisnya berpenyakit. Namun perbedaan seperti menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Berbedanya pandangan. Paham ya? Berbedanya pandangan dalam memandang sesuai dengan ilmu yang mereka miliki masing-masing karena perkara penyakit itu perkara yang apa tadi? Kofi tersembunyi, enggak setiap orang tahu. Sebagaimana sudah kami sebutkan penyakit badan tadi enggak setiap orang tahu. Yang tahu siapa? Ya para pakarnya dari kalangan para dokter atau yang semisalnya. Penyakit-penyakit yang ngeri. Siapa yang tahu? Ya mereka. Mereka ahlinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ada obatnya enggak? Tentu ada. Paham ya? Yang seperti itu. Kemudian Para ulama barakallahu fikum ketika menyebutkan penyakit-penyakit hadis itu pun ada penyakit yang merusak, penyakit yang tidak merusak. Seperti kemarin itu. Manusia saja ada penyakit yang merusak, ada yang tidak merusak. Paham ya? Maksudnya penyakit yang merusak sehingga membuat manusia itu cacat gitu loh. Seperti penyakit misalkan harus nah barakallahu fikum dipotong kakinya. Penyakit yang merusak bikin orang cacat. Penyakit yang harus membuat tangannya dipotong, cacat enggak nanti? Cacat. Ada penyakit yang wajar. Dan dia dikatakan sempurna, cuman penyakit itu wajar seperti pilek, batuk, penyakit enggak? Hah? Rusak enggak orangnya? Cacat enggak dia? Karena wajar penyakitnya bisa hilang bisa pergi. Paham ya? Seperti itu. Bisa hilang bisa pergi sama enggak? Eh, bisa hilang bisa sembuh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Lidzalika oleh karena itu kulna kita katakan la budda min idafati qaidin. Berarti harus ada ikatan di sini. Enggak semata-mata hadisnya berpenyakit itu toh. Lihat penyakitnya parah enggak? Penyakit ini merusak atau enggak? Dilihat dulu bahwa antakunal illah qadihatan ini. Syaratnya apa? Syaratnya hadis tersebut selamat dari cacat atau penyakit yang merusak Wal ilah al-qadihah, sedangkan penyakit yang bisa merusak atau membuat dia cacat hadis tersebut, hiya allati takunu fis samimi mawdu'il hadis, yaitu penyakit yang mengenai apa? Yang mengenai inti pembahasan hadis. namanya Sudah intinya hadisnya itu malah ternyata hadisnya apa? cacat, rusak atau dengan penyakit tadi rusak. Nah, amal lati takunu kharijatan an mawdu'i. Adapun kalau penyakitnya di luar inti pembahasan hadis tadi fahadhihi la takunu illatan qadihatan maka yang seperti ini nah barakallahu fikum penyakit ini tidak menjadi penyakit yang bisa merusak apa maksudnya ya adapun contohnya insyaallah taala باذنillah kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai contoh nah hadis yang di dalamnya ada illah Tapi ilahnya imma qadihah imma ghairu qadihah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.